Itu sana ada karpetnya. Di belakang itu ada karpet tergulung. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan kembali pada bab yang kedua yang menerangkan tentang uzur, uzur yang diperbolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa. Telah kita jelaskan odor yang pertama yaitu sakit dengan pembahagiannya dan termasuk pula di dalamnya seorang yang telah berusia lanjut yang menyebabkan dia lemah dari berpuasa maka yang wajib baginya adalah membayar fidyah setiap hari dia memberi makan kepada satu orang miskin. Yang kedua, safar. Dan telah kita jelaskan bahwa safar merupakan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa namun wajib mengqada pada hari-hari yang lainnya. Dan yang sahih dari pendapat para ulama tidak ada perbedaan antara safar mubah dengan safar maksiat. Adapun safar maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati hamba-hambanya. Namun karena dia berstatus sebagai seorang musafir maka dia tetap menjalankan rukhas keringanan-keringanan yang ditetapkan di dalam syariat bagi seorang musafir lalu beliau melanjutkan wa in al sahha saumuhu wa ajza'ahu dan apabila seorang yang musafir berpuasa, maka puasanya sah. Li hadits Anasin radhiyallahu an berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wal al-muftir 'ala as kami melakukan perjalanan safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang berpuasa tidak mencela seorang yang tidak berpuasa dan yang ber, yang tidak berpuasa tidak mencela seorang yang berpuasa. Ya ini di antara mereka ada yang berpuasa ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak mencela antara satu dengan yang lain, menunjukkan dua-duanya diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walakin بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر. Namun dengan syarat apabila puasa yang dia lakukan ketika safar tidak memberatkannya. Tidak menyulitkan dia. Tidak menyebabkan dia menjadi lemah sehingga tidak mampu beraktivitas. Apalagi dalam kondisi tenaganya dibutuhkan. Seperti dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berpuasa lebih menguatkan fisik mereka. Sehingga dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk tidak berpuasa. Bahkan terkadang berpuasanya menjadi satu kemaksiatan. Kata beliau, فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ أَوْ أَضَرَّ بِهِ فَالْفِطْرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ Dan apabila dia merasa berat dengan berpuasa ketika safar atau memudaratkan dia, maka tidak berpuasa pada orang yang seperti ini keadaannya lebih afdal. Akhdan bir rukhsah. Mengambil rukhsah keringanan yang diberikan kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a fi safari rajulan sa'iman qad dhullila alaihi min syiddatil har. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam melihat seseorang yang sedang berpuasa dalam perjalanan safarnya yang diberi naungan disebabkan karena panasnya kondisi pada saat itu terik yang menyengat dalam keadaan dia sudah lemah wa tajamma'an nasu haulahu sementara manusia mereka berkeliling mereka mendekati seorang yang berpuasa yang dalam kondisi lemah ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri siyamu fi safar." Bukanlah merupakan bentuk ketaatan seorang berpuasa ketika safar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, muttafaqun alaih. Maka bukan dari kebaikan Apabila dia berpuasa dalam kondisi safar yang menyebabkan dia lemah, tidak mampu beraktivitas. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah melihat perbuatan sebagian sahabat yang mereka melanjutkan puasanya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membatalkannya. Dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasa. Dan beliau perlihatkan kepada para sahabatnya. Lalu disampaikan kepada beliau, "Inna ba'dhan nas qad sama." Ada sebagian kaum muslimin masih juga mempertahankan puasanya kata Nabi alaihi salatu wassalam ulaikal usah ulaikal usah Mereka itu bermaksiat. Mereka telah bermaksiat. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innan nas qad syaqqa 'alaihim as-siyam wa innama yanzuruna ila ma fa'alt." Sesungguhnya manusia merasa kesulitan dengan berpuasa. Namun mereka melihat apa yang engkau lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat bejana dan kejadiannya ba'dal asr setelah asr beliau mengangkat bejana lalu kemudian beliau minum dan itu kejadiannya ba'dal asr dalam riwayat al-Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakanlah sebentar lagi Gak lama lagi terbenam matahari. Nabi alaihi salatu wasallam melihat mereka telah lemah. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam perjalanan safar. Lalu kemudian pada saat mereka hendak membuat kemah-kemah, maka yang mampu membuat kemah tersebut mereka yang tidak berpuasa. Mereka yang gesit, sementara yang lemah Sementara yang berpuasa mereka kelelahan. Tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajr." Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa mereka mendapatkan pahala. Walhasil ma'asyar al-akhwah Apabila seorang musafir berpuasa yang menyebabkan dia lemah maka dalam hal ini tidak berpuasa lebih afdal kemudian udzur yang ketiga ats-tsalitsu al-haid wan nifas haid dan nifas فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا wanita yang mengalami masa haid dan nifas wajib hukumnya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan wa yahrumu 'alaiha shaum dan diharamkan atasnya berpuasa walau shamat lam yasihha minha apabila dia berpuasa maka tidak sah puasa yang dia lakukan li hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم fadzalika min nuqsani diniha berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukankah jika seorang wanita itu mengalami haid maka dia tidak salat dan tidak pula berpuasa maka itu menunjukkan kurangnya agamanya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa yajibu alaihim al-qada dan wajib atas wanita yang mengalami haid demikian pula wanita yang nifas untuk mengqadha puasanya di liqauli Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan perkataan Aisyah kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah kami mengalami hal itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan sudah kita jelaskan. Ar-rabi' uzur yang keempat al-hamlu war Seorang wanita yang dalam keadaan hamil dan menyusui. Ini juga merupakan uzur bagi seorang wanita untuk tidak berpuasa. Dan bukan yang dimaksud di sini wajib untuk tidak berpuasa. Namun seorang wanita jika dia dalam keadaan hamil atau menyusui dan dia mampu berpuasa, maka puasanya sah. Namun jika dia kesulitan, merasa berat disebabkan karena dalam kondisi hamil dia membutuhkan asupan makanan baik untuk dirinya demikian pula untuk janinnya demikian pula pada saat seorang wanita menyusui apabila dia berpuasa dikhawatirkan memudaratkan dirinya atau memudaratkan anaknya menyebabkan keringnya air susu misalnya maka ini merupakan udur فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر Seorang wanita apabila dalam keadaan hamil atau menyusui dan dia mengkhawatirkan dirinya atau anaknya dengan sebab berpuasa maka diperbolehkan baginya tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu an qala Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Dalam kitab ini disebutkan Anas demikian sehingga mengesankan bahwa yang dimaksud Anas di sini adalah Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji yang masyhur pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak demikian. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik ada dua. Anas bin Malik Al-Ansari yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hamzah selama 10 tahun. Beliaulah yang masyhur dan apabila disebutkan Anas secara mutlak tidak disandarkan kepada apapun, yang dimaksud adalah Anas bin Malik yang masyhur. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tujuh sahabat. Yang kedua Anas bin Malik Al-Ka'bi. Dan ini yang bukan Anas bin Malik yang masyhur dan dialah yang meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu disebutkannya Anas tanpa dinisbatkan Al-Ka'bi mengesankan seakan dia Anas yang masyhur, padahal tidak demikian. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra as-salati was-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dari seorang musafir setengah salat dan menggugurkan dari musafir puasa. yakni menggugurkan kewajiban. Setengah salat yakni mengkasar salatnya wa 'anil hubla wal murdi' as Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan pula puasa bagi seorang wanita yang dalam keadaan hamil demikian pula wanita yang menyusui. Hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala wa taqdi al-hamil wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarata dan wanita yang hamil demikian pula al-murdi' yang menyusui mengqadha puasanya mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari tersebut. Wadzalika in khafata ala nafsayhima. Yang demikian apabila keduanya mengkhawatirkan atas diri mereka berdua. Fa in khafatil hamilu ma'a dzalika ala janiniha أو المرضع على رضيعهما at'amat مع القضاء عن كل يوم miskinan. Nah, apabila seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan selain dia mengkhawatirkan dirinya, dia juga mengkhawatirkan janinnya. Atau seorang wanita yang menyusui mengkhawatirkan anak susuannya anak yang disusuinya. Maka dia selain mengkodok puasanya, at'amat. Maka dia juga membayar fidyah, memberi makan setiap hari kepada seorang yang miskin. Dikau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata dan seorang wanita yang menyusui dan wanita yang hamil apabila keduanya mengkhawatirkan anak-anak mereka maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari kepada orang miskin maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga merupakan permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Seorang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila dia tidak berpuasa. Dan dalam hal ini keadaan wanita yang hamil dan menyusui tidak terlepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, seorang wanita hamil dan menyusui. Dia tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa. Disebabkan karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia tidak mengkhawatirkan janinnya, dia tidak mengkhawatirkan anak yang disusuinya. Dia mengkhawatirkan dirinya. Maka nah, keadaan yang pertama ini yang wajib bagi wanita yang hamil dan menyusui tersebut mengqadha. Mengqadha puasanya. Tidak ada yang lain. Keadaan yang kedua, seorang wanita yang hamil dan menyusui. ini yang hamil atau menyusui. Dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan janinnya. Jadi dia mengkhawatirkan dua-duanya, dirinya dan janinnya atau anaknya yang disusui. Maka ini demikian pula keadaannya. Wanita tersebut mengqadha puasa. Namun apakah dia membayar fidyah karena dia mengkhawatirkan janinnya? Maka inilah yang menjadi ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah bahwa dia di samping mengqada maka dia juga memberi makan, membayar fidyah setiap hari kepada orang miskin. Keadaan yang ketiga, seorang wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya atau anaknya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Keadaan yang ketiga ini pun lebih banyak perselisihan yang terjadi di kalangan para fukaha. Kurang lebih ada ada enam pendapat dalam permasalahan ini. Antara pendapat yang mengatakan bahwa dia hanya membayar fidyah saja tanpa kodok, Pendapat yang lain mengatakan mengkodok disertai dengan fidyah. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Dan pendapat yang lain mengatakan kodok tanpa fidyah. Alhasil berselisih para fuqaha. Yang zahir wallahu taala alam itu yang zahir yang lebih menenangkan wallahu taala alam adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui apabila dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan janinnya atau hanya mengkhawatirkan janinnya saja yang wajib baginya qada saja mengqada wallahu taala alam sebab wanita yang hamil demikian pula yang menyusui apabila dia tidak berpuasa disebabkan karena kekhawatiran tersebut maka dia tergolong seorang yang sakit dan seorang yang sakit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra siapa yang di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Adanya kekhawatiran kemudaratan itu bahagian dari nau'un minal marad, bahagian dari sakit. Apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya atau anaknya? Maka ini wallahu taala alam bahagian dari sakit dan tidak ada kewajiban baginya kecuali qada. Keadaannya sama seperti seorang yang misalnya dia berpuasa. Lalu kemudian ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dia dalam kondisi tenggelam di sungai misalnya. Sementara kita berada di situ. Dan dia sangat membutuhkan pertolongan. Kalau dia tidak diberi pertolongan, maka dia dikhawatirkan akan mati. Sementara untuk memberikan padanya pertolongan membutuhkan tenaga. Dan dia tidak mampu melakukannya kecuali jika dia membatalkan puasanya. Maka dia membatalkan puasa karena Seseorang yang dikhawatirkan mendapatkan kemudaratan. Dikhawatirkan binasa. Maka dia membatalkan puasanya untuk menolong saudaranya tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, kata para ulama, tidak ada kewajiban baginya kecuali qada. Tidak ada kewajiban baginya kecuali qada. Meskipun dia membatalkan puasanya untuk orang lain untuk memberi pertolongan kepada yang lainnya. Sehingga yang zahir wallahu taala alam dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Nubas bin Utsaimin, Shalal Fauzan dan yang lainnya dari para ulama bahwa tidak ada kewajiban baginya kecuali qada. Wallahu taala alam. Dan apabila dia ingin berhati-hati, awalnya maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Ya, tentu ini lebih berhati-hati berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Apabila dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan selain dia mengkhawatirkan dirinya dia juga mengkhawatirkan janinnya maka untuk mengambil sikap ikhtiyat, maka tidak mengapa insyaallah taala dia membayar fidyah di samping dia mengqada namun sekedar membayar fidyah itu tidak cukup tidak mencukupi sampai dia mengqada ini yang sahih wallahu taala alam dari pendapat para ulama dalam permasalahan ini فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة، Maka kesimpulan dari apa yang telah kita bahas bahwa sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa ada empat. Yang pertama safar wal marad, yang kedua sakit. Termasuk di antaranya seorang yang sudah lanjut usia wal haid nifas seorang wanita yang mengalami haid dan nifas wal khawfu minal halak kama fil hamili wal murdi' dan kekhawatiran binasa seperti yang dialami oleh wanita hamil dan wanita yang menyusui maka selesai pembahasan tentang udur-udur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa diingat ini ada empat udur sakit Termasuk diantaranya apa? Lanjut usia. Kemudian safar. Kemudian haid dan nifas. Dan yang terakhir hamil dan menyusui. Termasuk diantaranya yang mengkhawatirkan binasa. Al-masalah tsaniyah permasalahan yang kedua mufattiratus saim pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa. Maka ini juga termasuk pembahasan yang penting dalam perkara ini. Agar kemudian kita bisa membedakan mana hal-hal yang membatalkan puasa seorang dan mana pula perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang namun tidak membatalkan puasanya. Namun sebelum kita masuki pembahasan dan menyebutkan poin-poinnya, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa untuk menghukumi batalnya puasa seseorang karena dia melakukan salah satu dari pembatal puasa ada tiga syarat yang harus terpenuhi untuk menghukumi puasa seorang itu batal. Karena dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, al-ilm. Yang pertama, ber berilmu. Dia harus berilmu. Yang dimaksud berilmu di sini, berilmu dalam dua hal. Berilmu dalam dua keadaan. Yang pertama, berilmu tentang hukum syar'i. Di mana dia telah mengetahui hukumnya bahwa perbuatan ini termasuk yang membatalkan puasa. Dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut membatalkan puasa. Yang kedua, berilmu tentang kondisi yang ada. Keadaan yang ada. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki ilmu dalam dua keadaan ini, maka ini tidak membatalkan puasanya disebabkan karena kejahilan. Yang pertama, jahil terhadap hukum syar'i. Jahil terhadap hukum syar'i. Seperti yang dialami oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau keliru dalam memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu min al khayt al khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr beliau memahami yang dimaksud al khayt yakni benang maka beliau meletakkan benang di bantalnya. Benang putih, benang hitam. Lalu dia terus memandangnya. Kalau dia sudah melihatnya, maka dia berhenti makan. Kalau dia tidak terlihat, maka dia melanjutkan. Sampai kemudian dia memberitakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menghukumi puasanya batal. Dan beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah al-fajr. Maka ini jahil. Dia tidak mengetahui bahwa batas Makan itu ditandai dengan munculnya fajar sadiq. Maka dia jahil terhadap hukum syar'i dalam hal ini. Maka ini uzur. Keadaan yang kedua, jahil terhadap kondisi keadaan yang ada. Dia menyangka bahwa ini sudah memasuki waktu berbuka puasa. Dia menyangka. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Dia jahil. Maka ini tidak membatalkan puasanya. Disebabkan karena kejahilan. Dan ini yang dialami sebagian para sahabat ridwanullahi ajma'in. Disebutkan dalam hadis Asma radhiyallahu taala anha Ketika itu mereka makan, yakni mereka telah berbuka puasa. Aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, yauma ghaim, ketika itu hari mendung, gelap. Kondisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sekarang. Mendung pun ada jam memungkinkan untuk diperkirakan. Biasanya jam segini sudah memasuki waktu maghrib. Mereka menyangka bahwa maghrib telah masuk. Dengan cuaca yang gelap itu. Maka makanlah mereka. Kata Asma, thumma tala'atis syams." Kemudian tidak berapa lama kemudian muncul matahari muncul matahari. Mereka sudah makan. Namun puasa mereka tidak batal. Karena jahil. Karena jahil. Jadi ini syarat yang pertama yang dengannya dihukumi puasa seorang itu batal dengan melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa apabila dia berilmu tentangnya. Yang kedua, az Dia mengingat. Dia mengingat. Dia mengetahui bahwa dia berpuasa. Mengingat dirinya. Dia tidak lupa bahwa dia berpuasa. Maka apabila seseorang lupa, dia tidak mengingat bahwa dia berpuasa. Dia makan, dia minum. Dalam keadaan lupa. Maka puasanya tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Apabila salah seorang kalian lupa dia makan, dia minum dalam keadaan lupa maka sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya makan dan minum. Memberinya makan dan minum, sudah dia lupa. Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Maka dengan lupa Lupanya seorang bahwa dia sedang berpuasa menjadi odur Dan tidak membatalkan puasanya. Ya. Karena suatu ketika ada seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bertanya, "Wahai Abu Hurairah, aku sedang berpuasa." Lalu suatu ketika aku diajak makan oleh seseorang. Diundang. Dan aku lupa bahwa aku sedang berpuasa, maka aku pun makan. Apakah yang harus saya lakukan? Kata Abu Hurairah, lanjutkan puasa. Lanjutkan puasa. Setelah itu, aku diajak lagi oleh yang lain. Aku makan lagi. Aku lupa kalau aku berpuasa. Kata Abu Hurairah, lanjutkan puasa. Setelah itu, aku diajak lagi. Makan. Dan saya lupa kalau saya berpuasa. Kata Abu Hurairah, anta rajulun lan tata'awadis siam, Kamu orang yang tidak biasa berpuasa. Lupa terus. Ya. Kamu orang yang tidak biasa berpuasa. Tapi yang menjadi syahid bahwa yang namanya lupa ya sudah odur. Tidak batal puasanya. Ya. Kadang seorang subhanallah. Ya, kalau mungkin di bulan Ramadan hal yang seperti ini jarang. Karena semua orang atau mayoritasnya mereka tidak makan. Tapi di luar bulan Ramadan puasa sunnah. Kadang-kadang subhanallah ya diajak makan sudah makan bakso ha? senang yang pedas sebelum minum dia baru ingat bahwa dia sedang berpuasa ha? maka dia berada di antara kenikmatan dan dan siksaan nikmat dia makan tapi belum selesai Naam. Walhasil ma'asyarul selama dia uh, lupa maka uzur tidak membatalkan puasa. Namun kapan dia mengingatnya meskipun sedang makan? Meskipun sedang makan, di pertengahan makan baru dia mengingat, oh ternyata saya berpuasa. Maka tidak ada istilah takalami. Hah? Sudah terlanjur, bablasan. Itu tidak ada istilah yang demikian. Kapan dia sadar, Hah? terus dia makan, batalkan puasa. Jadi ini syarat yang kedua, dia harus mengingat kalau dia berpuasa. Yang ketiga, al-amd. Dia melakukan pembatal puasa tersebut dengan sengaja. Dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa seorang seorang misalnya dia dalam kondisi mengantuk maka dia menguap semestinya dia menutup mulutnya begitu dia menguap lalat masuk masuk akhirnya ketelan tanpa dia sengaja melakukan hal tersebut maka dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan puasa. Seorang berwudu. Seorang berwudu. Maka dia berkumur-kumur. Tanpa sengaja ada yang masuk. Atau dia beristinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung. Kebablasan masuk. Tapi tanpa dia sengaja. Atau dia sedang berenang sungai tanpa dia sengaja masuk. Maka tidak membatalkan puasa. Namun hendaknya tentu seorang berhati-hati. Jangan memudah-mudahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wabalik baligh fil illa Bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung kecuali apabila engkau dalam kondisi berpuasa. Jangan sampai kemudian air tersebut terlalu dimasukkan, terlalu ditarik yang menyebabkan masuknya air tersebut dan tertelan Ya, namun jika dia melakukan tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasanya. Jadi ini tiga syarat yang harus kita ketahui. Syarat pertama apa? Dia harus berilmu, mengetahui. Tidak membatalkan puasa jika dia jahil. Dan perhatian di sini yang dimaksud jahil yaitu dia jahil bahwa sesuatu itu membatalkan puasa. Sesuatu itu membatalkan puasa. Bukan jahil tentang hukumnya. Adapun kalau jahil tentang hukumnya namun dia mengetahui bahwa itu membatalkan puasa, maka tetap membatalkan puasanya. Seperti keadaan seorang yang datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Dia tidak mengetahui apa akibat dari perbuatannya, tapi dia mengetahui bahwa itu membatalkan puasa. Oleh karena itu dia datang dengan penuh penyesalan. Dia datang kepada Nabi saw alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halak. Wahai Rasulullah, aku binasa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahlakak?" Apa yang menyebabkan engkau binasa? Kata sahabat ini, waqatu alam imraati fi Ramadan. Aku mendatangi istriku di siang hari Ramadan. Jadi dia mengetahui bahwa mendatangi istrinya di siang hari Ramadan termasuk membatalkan puasa. Maka dia mengatakan saya binasa. Namun dia tidak mengetahui apa kafarah. Maka orang yang seperti ini jahilnya dia tentang akibatnya, namun dia mengetahui bahwa itu membatalkan puasa, maka membatalkan puasanya. Apabila seseorang, misalnya dia hidup di negeri kafir, di negeri kafir, tiba puasa Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dia berpuasa Ramadan. Taib dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi setiap hari dia mendatangi istrinya. Hah? Setiap hari. Di siang hari Ramadan. Karena dia mengetahui bahwa yang namanya puasa menahan makan dan minum. Batal nggak puasanya? Hah? Kembalikan pada kaidah ini. Batal nggak? Tidak membatalkan. Nah, kalau tidak salah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau nggak salah, perlu dicek kembali bahwa suatu ketika beliau menyampaikan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lalu kemudian setelah beliau menyampaikan pelajarannya, ada seorang badu Arabi mendatangi Syekh. Lalu dia mengatakan, "Syekh, baru sekarang ini saya mengetahui bahwa mendatangi istri di siang hari Ramadan membatalkan puasa." Baru kali ini saya mengetahui. Ini yani, subhanallah. Ya. Maka yang seperti ini udur. Dia tidak berilmu, dia tidak mengetahui bahwa itu membatalkan puasanya. Wa hiya al tufsidu 'ala as-sha'imi shawmahu Yang dimaksud pembatal-pembatal puasa yaitu sesuatu yang merusak puasa seorang dan menjadikan dia berbuka. Wa yuftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyah. Dan seorang yang berpuasa batal puasanya dengan melakukan salah satu dari beberapa poin berikut ini. Al-awwal. Yang pertama al-aqlu awi syurbu amdan. Makan atau minum dengan sengaja. لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل makan dan minumlah kalian hingga tiba waktu fajar sadiq lalu sempurnakan puasa hingga malam hari faqad bayanatil ayatu annahu la yubahu lis-sha'imi al-aklu wash-shurbu ba'da tulu'il fajr hatta al-lail ghurub asy-syams Ayat ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa makan, minum setelah terbitnya fajar shadiq hingga malam hari yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan. Adapun seseorang yang makan atau minum karena lupa karena lupa. Fasiyamuhu sahih. Maka puasanya sah. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadhakkar. Dan wajib baginya menahan diri dari makan dan minum kapan dia mengingatnya. Sebagai, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, jadi nggak ada istilah kebablasan atau dzakara annahu shaim atau dia mengingat bahwa dia berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu. Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan atau minum dalam keadaan dia berpuasa maka hendaknya disempurnakan puasanya fa inna ma at'amahu Allah wa saqah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya makan dan dan minum na'am Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang seseorang yang mendatangi istrinya dalam kondisi lupa. Lupa bahwa dia berpuasa. Ya. Mungkin kita bisa mengatakan hal ini mungkin jarang terjadi. Karena dalam kondisi sepertinya ada ada temannya dua-duanya lupa, ini masalah ini. Ya, kalau dua-duanya lupa. Anggaplah terjadi. Subhanallah lupa. Maka dia mendatangi istrinya. Bukan lupa diri. Benar-benar lupa. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia qadha mengqadha sekaligus membayar kafarah sekaligus membayar kafarah jadi dia sudah mengganti puasanya dan dia membayar kafarah akan dijelaskan nanti apa kafarah seorang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Afwan, eh, pendapat yang mengatakan dia wajib mengqadha sekaligus kafarah ini pendapat salah satu madhab atau salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad yang masyur dalam riwayat Al-Imam Ahmad pendapat yang kedua mengatakan qada tanpa kafarah. Yani dia menganggap bahwa puasanya batal. Tapi dia tidak perlu membayar kafarah, dia cukup mengqada. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama madhab Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Tidak ada qada dan tidak ada kafarah karena dia lupa. Statusnya sama seperti seorang yang lupa makan dan dia minum. Dan ini yang sahih dalam permasalahan ini. Wa yafsudu saumu Dan puasa menjadi batal dengan as Disebutkan di sini dimaksud sa'ud yaitu obat yang dituangkan melalui hidung. Cairan dimasukkan melalui hidung. Lalu kemudian masuk sampai ke uh, saluran makan dan minumnya, maka puasanya menjadi batal dengan melakukan hal tersebut. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf Dan segala hal yang sampai ke dalam saluran pencernaannya. Al-jawf walau min ghairil fam meskipun tidak melalui jalur mulut oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman jangan bersungguh-sungguh dalam beristinsyak ketika dalam keadaan berpuasa masukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa jangan bersungguh-sungguh karena dikhawatirkan akan ada air yang masuk hingga ke saluran pencernaannya. Nah, meskipun tanpa melalui jalur mulut, mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi. Dari yang termasuk ke dalam hukum makan atau minum, kal ibaril mughadhiyah. Seperti uh, apa itu? Al-ibar an mughadziyah Ketika seorang sakit di uh, impus yang mengganti status makan atau minum atau dengan melalui suntik. Suntik yang statusnya pengganti makan dan minum. Ingat yang statusnya pengganti makan dan minum. Adapun yang tidak berstatus sebagai pengganti makan dan minum ya dari suntikan ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan uh, banyak pertanyaan terkhusus mereka yang mengidap penyakit asma menggunakan Nebulizer. Bukhah Ar-Rubu. Paham ya? Seorang menderita penyakit asma, kalau sudah akut, maka itu senjatanya. Ya. Nah, kata para dokter bahwa sini ada dokter. Hah? Perawat. Yang mana perawatnya? Hah? Banyak. Iya. Kandungan nebulizer itu apa? Obat. Obat, ya kandungannya obat itu apa? Apa kandungannya? Hah? Kata mereka air dan oksigen air oksigen. Tapi airnya terlalu sedikit. Ya. ini bisa dikatakan dia seperti air yang sudah menguap. Yang dibutuhkan oleh seorang ketika uh, asmanya kumat. Apakah ini termasuk hal yang membatalkan puasa atau tidak? Sebelum kita membahas hal ini, ma'asyarul rahimakumullah, seorang yang mengidap penyakit asma, tentu itu bagian dari penyakit. Sehingga, kalaupun dia tidak berpuasa, itu udur baginya. Dia tidak berpuasa, dia menunggu eh, kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan untuk berpuasa tanpa harus menggunakan nebulizer tersebut. Ya, karena menggunakan itu ya menjadikan puasanya syubhat. Karena terjadinya khilaf apakah ini membatalkan puasa atau atau tidak. Memungkinkan gak seorang penyakit asma sembuh? Hah? Hah? Ada waktunya ya. Oh, tidak terus menerus. Nah, nah itu jika memungkinkan dia tidak menggunakan nebulizer dalam berpuasa. Tentu yang demikian lebih aman, lebih selamat. Lebih tenang dia dengan puasanya. Tapi kalau misalnya dia karena sudah aku dia selalu membutuhkan. Syekh bin Baz rahimahullah taala menasihatkan jika memungkinkan dia bisa menggunakan di malam hari, jangan di saat dia sedang berpuasa. Yang demikian lebih afdal. Tapi kalau misalnya kondisi seorang benar-benar dia tidak memungkinkan kecuali dia harus menggunakan itu. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya, disebabkan karena kandungannya. Di situ ada airnya. Namun dari pendapat para ulama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Nubaz, Naam dan itu fatwa lajnah daimah. Dan itu juga pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al wusabi salah seorang di antara ulama Al-Yaman mereka berpendapat bahwa menggunakan nebulizer bagi seorang yang berpenyakit asma tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasanya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena air yang masuk, kalaupun dikatakan itu air, itu terlalu sedikit terlalu sedikit. Dan sesuatu yang terlalu sedikit seperti tidak ada sama sekali. Sehingga dari sisi ini tidak dihukumi dia makan atau minum. Sama halnya seperti seorang yang berkumur-kumur ketika berwudu. Ya. Sulit bagi seorang setelah berkumur-kumur nggak ada yang tinggal. Mesti ada yang tersisa dan yang tersisa ini, ya biasanya ada yang masuk. Tanpa kita menyadari. Sehingga keadaannya seperti itu. Alasan yang kedua bahwa uh, yang dimasukkan dari zat tersebut itu dia tidak melalui jalur makanan dan minuman. Tidak melalui jalur makan dan minum. Sehingga tidak dikatakan makan atau minum. Sebagian juga menyebutkan bahwa e, meskipun dia air, tapi belum sempat masuk ke jalur makan dan minum tersebut, dia sudah menguap. Sehingga tidak termasuk makan dan tidak pula termasuk termasuk minum. Sehingga ma'asyiral rahimakumullah dengan beberapa alasan tersebut para ulama menghukum bahwa menggunakan alat tersebut tidak membatalkan puasanya. Namun sebagaimana kita sebutkan untuk lebih selamat dia tidak menggunakan kecuali di malam hari atau dia membatalkan puasanya karena dia sakit lalu kemudian dia mengganti di hari yang lain kapan dia punya kesempatan dan lebih sehat Lalu kemudian dia mengganti dan mengkodok. Wallahu taala alam bisawab. Karena saya melihat mata-mata mulai ah iya. Nah. Sehingga uh, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga esok hari kita bisa menyelesaikan insyaallah Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu banyak. Ya sedikit aja dulu ya. Memberi makan orang miskin. Fidyah. Kategori orang miskin. Bagaimana yang dimaksud? Ya, orang miskin. Miskin, fakir. Yang hidup kekurangan yang pekerjaannya tidak tetap atau pekerjaannya tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau dianggap misalnya dalam hitungan setahun kadar normal keluarga yang pas anggap dalam setahun dia membutuhkan 12 juta. Jadi setiap bulan 1 juta misalnya. Saya nggak tahu ya. E, sebab kebutuhan seorang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan ditarakan ini kebutuhan sehari-hari cukup tinggi. Berbeda dengan seorang yang tinggal di Jawa yang kebutuhannya rendah. Ya, bahan-bahan pokok sehari-hari sembako lebih murah. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah misalnya dalam setahun seorang membutuhkan 12 juta. Sehingga dalam setiap bulan untuk kebutuhan selama sebulan 1 juta. Itu yang normal. Maka di bawah itu Itulah yang disebut fakir atau miskin. Miskin lebih parah daripada fakir. Ya, miskin lebih miskin daripada fakir. Nah, maka uh, ini yang disebut dengan fakir atau miskin. Dan subhanallah, terkadang juga kita uh, heran melihat sebahagian. Dia disebut miskin tapi televisi punya. Ya. Kadang-kadang ada piringnya di atas. Nah, karena sebagian menganggap ini sudah merupakan kebutuhan yang yang tidak bisa tidak seperti butuhnya mereka kepada nasi sehari-hari. Allahul musta'an. Yang jelas kembali kepada kondisi tadi. Apabila kita mengetahui secara zahir secara zahir penampakan mata kita melihat ini keluarga miskin ya kelihatan hidupnya serba kurang maka uh, dia termasuk wallahu a'lam Banyak orang miskin nggak di Indonesia ini? Terlalu banyak. Hah? Hah? Di Tarakan ini banyak? Enggak ada. Orang yang telah nifas, apakah dia wajib mengkodok atau memberi makan vidya? Terlalu cepat pertanyaannya. Kalau apa ini? Coba kalau tulis pertanyaan jangan pakai simbol-simbol. Apa ini? Kalau mungkin maksudnya tidak mampu memberi makan orang miskin. Dalam arti hidup pas-pasan. Bagaimana Ustaz? Nah. Dia ingin membayar fidyah, dia juga yang berhak diberi fidyah. hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan ya Rasulullah halakt wahai Rasulullah aku binasa kata Nabi wa ma ahlakak apa yang membuat kamu binasa waqa'tu ala imraati fi Ramadan saya mendatangi istriku di siang hari Ramadan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah?" Apakah engkau mampu membebaskan budak? Tadi enggak. Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'in? Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Kata dia, enggak. Yang ketiga, fahal tajidu ma tut'imu bihi sittina miskinan? Apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Kata dia, ya, tidak. Duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang membawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu keranjang berisi kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaq bihadha." Sudah ambil ini, kamu bersedekah dengan ini. Kata orang ini, "A'la afqara ya Rasulullah?" Apakah ada orang lebih miskin dari kami wahai Rasulullah? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Di kota Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan dari kami. Ini paling miskin sudah. Paling melarat. Sudah paling miskin, melanggar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, sampai terlihat gigi taringnya beliau. Alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, idham fa'at'imhu ahlak. Kalau begitu kamu pulang beri makan pada keluargamu ini. Sudah melanggar, nggak bisa membayar kafarah, dapat kenikmatan pulang sih ya. Dia beri makan untuk keluarganya. Ya sudah nggak mampu berbuat apa-apa. Ya, gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Tidak membayar kafarah. Ya. Dia mau membayar fidyah, dia dia tidak mampu membayar fidyah. Dia yang difidyahi dia mestinya dibayarkan kepada yang fidyah sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha ini terlalu banyak insyaallah eh, kita tunda besok sampai di sini insyaallah akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh